في الزبد إلى أنقر kita akan bahas tentang sunnah atau sholat-sholat yang disunnahkan Mu'alif memulai dengan sunnah-sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah rawatib salat sholat sunnah rawatib dikatakan rawatib karena selalu datang selalu tiba selalu dilakukan rawatib hadat dikatakan rawatib karena selalu dibaca setiap hari jadi rawatib itu jamaknya rawatibah rawatib dan rawatib itu adalah sholat-sholat sunnah yang kita ketahui dengan gebliyah dan radiah sholat rawatib itu lebih afdol daripada sholat terawih jadi kadang-kadang kita karena ketidaktahuan kita akan ilmunya kita mendahulukan sholat terawih sementara kita baca isya nggak sholat sholat baca isya yang dua rakaat itu mengalahkan fadilahnya melebihi daripada sholat terawih yang 20 itu nah, karena sholat baca itu lebih afdol daripada sholat terawih jadi jangan tinggalkan nanti kalau datang Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat tarawih hendaknya kita melaksanakan sholat badiatul isya dulu nah, dan rawatib itu terbagi menjadi dua sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi dua yaitu sholawat atau sholat-sholat rawatib yang muakkadah dan sholat-sholat rawatib yang kairu muakkadah jadi setiap ada kata-kata atau istilah kata muakkadah atau ghair muakkadah dalam kitab fikih itu berarti kalau muakkadah itu pahalanya lebih besar daripada yang ghair muakkadah. Kemudian yang muakkadah itu adalah solat-solat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan hador maupun dalam keadaan safar di mana saja walaupun dalam peperangan Nabi SAW tetap melaksanakan sholat kebliyah dan tadiyah dan sholat kebliyah pada ini terbagi menjadi dua ada yang muakadah, gair muakadah seperti saya katakan yang muakada itu jumlahnya sepuluh rokaat yang gair dua belas rokaat maka mu'alif di sini memulai dengan sholat sunnah yang muakkadah dan hebatnya mu'alif beliau menyebutkan 10 rokaat sunnah muakkadah itu di dalam satu bed saja itu apa di qabla subhi wa dhuhri kada dua rakaat sebelum subuh dan sebelum duhur berarti berapa? empat wabadahu wa maghribin semal isya wabadahu dan setelah sholat maghrib dua Nah, setelah sholat duhur dua setelah sholat maghrib dua berarti berapa dapat wal isya dan setelah sholat isya dua rakaat berapa itu hebatnya Ibn Ruslan yang mengubah kitab subat disebutkan semuanya dalam satu bed saja jadi sunnah yang muakkadah sunnah rawat yang muakkadah itu yang harusnya jangan kita tinggalkan kalau bisa kita laksanakan semuanya baik gobliyah ba'diyah baik yang muakkadah ataupun ghair muakkadah tapi paling tidak kalau kita tidak mau melaksanakan semuanya jangan ditinggalkan yang muakkadah yang muakkadah itu berapa? yang muakkadah itu 10 rakaat yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh itu dinamakan qobliyatas subhi juga dinamakan sunnatal fajr sunnatal fajr dan sunnatal fajr ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya itu wajib tidak ditinggalkan. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Rokatani minal fajri khairum minat dunia wa mafiha. Jadi, dua rokat yang kamu laksanakan sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi, banyak hadis yang selalu menjelaskan tentang hal ini, lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada misi dan sebagainya, ya kan? nah, <laughs> apa sih maksudnya itu maksudnya begini kalau seumpama kamu mempunyai dunia dan seisinya semua dunia ini milik kamu dari mulai kekayaannya dari mulai kekayaan buminya maupun kekayaan yang ada di atas bumi di atas tanah semuanya milik kamu semuanya semua mobil ada di dunia milik kamu semua uang yang ada di dunia milik kamu semua rumah yang ada di dunia milik kamu semua tanah yang ada di dunia milik kamu lalu kamu sodakokan semuanya masih lebih besar pahalanya sholat dua rakaat sebelum subuh daripada kamu sodakoh seperti itu Ayo, nah, ya, coba lebih baik mana sholat dua rakaat apa sodakoh nah, ah, karena kamu pelit kan Ayo. <laughs> Nah, ya. jadi kata Nabi SAW itu lebih baik daripada sodako dengan dunia dan seisinya lebih baik sholat dua rakaat itu jangan ditinggalkan nah, dan paling abdulnya sholat rawatib semuanya baik yang muakad ataupun luar muakad itu adalah rakaat ini ke atau yang disebut dengan sunat al fajr itu kenapa? karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya apa yang dibaca ketika kita melaksanakan sholat ba'da subuh ada dua hadis yang menjelaskan masalah itu ada satu riwayat yang yang menyentahkan kita untuk membaca kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad maka pertama setelah fatihah tentunya kita membaca surat al-kafirun yaitu kul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua setelah Fatihah kita baca surat Ikhlas. Nah, itu. Terus ada juga riwayat yang mengatakan kita disunahkan untuk membaca alam nasroh dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka yasabil sabir Jadi rakaat pertama kita baca alam nasroh karena lebih panjang. Lalu baru kemudian rakaat kedua kita baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka yasabil fi'il. kenapa demikian? Nah, itu faedahnya besar. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya Man sholla sunnat al-fajri Wa qara'a fihima Alam wa alam Amina minal alam Jadi barang siapa yang sholat dua rakaat daripada fajar kemudian dia membaca alam dan alam alam dua ini alam nasional sama alam tarotif fa'rodka faradka yashabil fi'il maka kata Nabi amin amin minal alam dia akan selamat dan aman daripada segala macam penyakit ada yang mau berpenyakitan dengan penyakit jerawat penyakit popeng penyakit gigi penyakit jantung kanker kusta lepra salat itu baca dua rakaat uh, eh, salat itu dapat baca dua rakaat aman eh, nah, jadi Nabi SAW itu sebaik-baik Nabi beliau itu lebih sayang melebihi kepada kita umatnya melebihi daripada ayah kepada anaknya melebihi daripada ibu kepada anaknya sehingga semuanya jelas kalau Nabi SAW kamu nggak pengen sakit yaudah baca sholat alam dan alam ketika kita melaksanakan sholat kegiatan subuh atau sunatan fajr. nah, jadi ingat ya mulai besok kita harus mengamalkan dengan ilmu paling tidak dengan 10% ya dan kalau bukan kita yang melaksanakan siapa lagi kita ada talibul ilim ya kita adalah yang mempunyai kesempatan untuk menimba ilmunya Nabi Muhammad SAW berarti kita pula yang harusnya memulai dengan melaksanakannya jadi sholat dua rakaat niatnya apa sunnatul fajri Alhamdulillah Ta'ala atau kata ini mustaqbil dia berarti adaan lillahi Ta'ala kemudian setelah baca fatihah baca alam nasroh sampai akhir lalu baca kuliah ya yuhal kafirun sampai akhir tentunya lalu rokat kedua membaca alam kalau kaifa fa'ala rabbuka biasa bil sampai akhir kemudian baca kul sampai akhir baru kemudian teruskan salatnya aman insya Allah segala macam penyakit yang kamu takutkan tidak akan sampai Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun Mungkin ada di antara kalian yang mengatakan Ustaz, aku setiap hari sholat Aku baca dua surat itu kok masih sakit pilek juga, sakit flu juga dan sebagainya nah, ingat Allah Ta'ala kan berfirman dalam Al-Quran Inna sholatatan ha'anil fahsyai yang namanya sholat itu akan menekan, menahan orang yang melaksanakannya itu daripada segala macam perbuatan keji dan kemungkaran. Banyak orang yang sholat, tapi kenapa banyak bohong? Banyak orang sholat, kenapa masih gibah? Banyak orang sholat, kenapa kok masih pacaran? Banyak orang sholat, kenapa kok masih makan haram dan sebagainya? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena sholatnya belum tentu diterima sholat yang bisa mencegah orang yang melaksanakannya itu dari perbuatan keji dan kemungkaran jika sholatnya itu diterima oleh Allah Taala. Artinya apa? Makanannya halal, pakaian yang digunakan untuk sholat halal, syarat-syarat sahnya sholat dilaksanakan semuanya, dan kemudian rukun sholatnya semua sempurna. Nah, baru kemudian kita baca dua surat tersebut, insya Allah tidak akan sakit walaupun ya, walaupun mungkin ada tafsiran hadis lain tafsir daripada hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksudnya dia itu aman dari segala penyakit dari segala macam penyakit yang menyebabkan orang itu dileburkan dosanya tapi kalau penyakit yang ke derajatnya maka dia tidak aman artinya apa tetap karena itu bukan merupakan sebuah bencana bukan merupakan sebuah petaka tapi itu merupakan sebuah Mata. kenapa berdasarkan hadis nabi yang lainnya bahwa ahabballahu abdan ibad jika Allah cinta pada seorang maka di akan diuji, ya, akan dicobanya. Dicobanya dengan apa? Kalau dia itu banyak dosanya, diampunkan dosanya, dileburkan dosanya dengan cobaan itu. Tapi kalau dia nggak ada dosanya, diangkat derajatnya. Maksudnya Allah seperti itu. Tapi dalam dua keadaan itu kan berarti dicintai oleh Allah Taala. Nah, oleh karenanya, kalau kita itu dicoba dengan suatu cobaan, maka kita harus banyak bersyukur dengan kita mengatakan Alhamdulillah. Jadi semua itu datang dari Allah Taala. Ya. Nah, kemudian dan disunahkan beberapa hal di antaranya sholatnya itu jangan terlalu panjang dan karena sholat kebiah subuh itu diperintahkan nggak terlalu panjang yang penting baca fatihah dengan sempurna baca surat tadi yang dua itu dengan sempurna begitu pula pada rakaat yang keduanya kemudian setelah itu disunahkan setelah salam untuk kita berbaring ke arah yang sebelah kanan kenapa kita berbaring seperti itu supaya kita ingat saya kita ini semuanya akan se seperti itu nanti keadaannya pernah lihat nggak ketika seorang mayat itu berada di liang kuburnya nggak pernah kan karena kalian perempuan kan nggak boleh ikut Pem, jadi nggak boleh seorang wanita itu ikut jenazah suaminya jenazah ayahnya jenazah anaknya jenazah kakaknya jenazah siapapun tidak boleh ikut haram hukumnya karena itulah ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan dan itu dilarang jadi itu sesuatu yang paling kecil itu dalam perbuatan baik itu dalam ziarah ziarah kubur tapi campur lagi perempuan haram yang tadinya kita maksudnya e, mau mendapatkan pahala karena kita melaksanakannya dengan campur baur begitu maka hukumnya bukan pahala yang kita dapatkan tapi justru sebaliknya dosa kemudian seperti adatnya sekarang kalau artis-artis itu meninggal itu kan istrinya ikut nah, dia harus indah di dalam rumah nggak boleh keluar kok malah keluar rumah ngantarkan jenazah suaminya ada pula yang mengatakan loh ini kan seumur hidup sekali ya justru karena seumur hidup sekali jangan kamu lakukan jadi bukan bukan karena seumur hidup sekali seumur hidup sekali itu kalau bukan dosa jangan saat ini biasakan saya merasakan dosa walaupun seumur hidup sekali gitu gitu dah kan? Jangan. Tapi saat anak mau sedekah berapa? Satu miliar. Seumur hidup sekali nggak apa-apa. Baik. Eh, tapi kalau saat anak mau berbohong sekali aja, ya, kenapa? Biar bisa menurut setan itu sekali seumur hidup gitu. Mau gitu dah kan? Nah, jangan eh, jangan. Jadi eh, supaya kita ini ketika berbaring ke arah sebelah kanan kita bayangkan kita nanti akan seperti itu yang A tapi ada doanya yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita membacanya apa itu Allahumma Allahumma Rabbah Jibril wa Mikail wa Rabbah ah Muhammad Rasul Allah nasaluka bijahi Fatima wa Abiha wa Bani Khawbali atau Biro Li Baik, nah, jadi sunnahnya Membaca itu ya Allah wahai Tuhan Jibril wa Mikail dan Israfil dan ya Rabbah Muhammad SAW aku minta dengan berkatnya Sayyidatuna Fatimah dan ayahnya dan suaminya dan kedua putranya hendaknya engkau mengampuni dosa-dosa nah, sambil mengingat ketika itu kita berada di dalam kuburan itu maksudnya jadi setelah itu kita membaca uh, eh, tasbih jadi katakanlah oleh para ulama jibul masakin fair jadi pemenuh daripada kantongnya orang miskin julukannya tasbih itu adalah uh, eh, jibul masakin jadi kantongnya orang miskin kenapa kalau orang baca itu nggak bakal jadi orang miskin kalau orang baca tasbih itu maka dia pasti jadi orang kaya mau jadi orang kaya tapi orang kaya yang yang dermawan, yang soleh, yang bermanfaat untuk akhiratnya. Dan orang kaya yang nantinya kalau meninggal meninggal dalam keadaan syahid sehingga tidak ada hisapnya. Karena ingatkan bagaimana diceritakan di dalam kitab Risalah al ya bahwasanya Malik bin Dinar itu meninggal di dalam era Sayyidina Abdullah bin Sahal Atusturi keduanya itu meninggal ada salah satu muridnya bermimpi bermimpi dengan keduanya bertemu dengan keduanya akhirnya kalian berada di mana Alhamdulillah kami dimuliakan Allah Ta'ala kami berada di tempat kemuliaan di surga dan duluan mana kamu itu masuk surganya maka katanya Malik bin Dinar duluan sahabat Abdullah Tusturi 500 tahun duluan Sayyidina Abdullah bin Salah Tusturi 500 tahun kenapa? karena Sayyidina Abdullah Tusturi meninggal dunia sementara baju yang dia punya yang dia pakai aja sedangkan Sayyidina Ibrahim eh, Sayyidina Malik bin Dinar ada riwayat Sayyidina Ibrahim bin, bin Adham dia itu waktu meninggal masih ada satu setel baju lagi satu setel baju itu hisapnya selama 500 tahun punya berapa bajunya? malaikat betapa apesnya betapa kecewanya sebenarnya kalau kita melihat hakikatnya orang yang punya baju banyak itu kenapa demikian coba kalau kamu punya baju banyak kan otomatis ah nanti ah mau cucinya ya kan jadi malas numpuk numpuk numpuk jadi kuman tempatnya kuman baik kalau nggak cepat-cepat diompet dibuka-buka bisa jadi kumannya pindah ke tangan kamu masuk ke dalam badan kamu jadi penyakit benar ada lagi nanti udah mau dicuci hujan nggak kering-kering jadi demek baunya akhirnya kemudian baju kamu itu juga berpetah ya kan nah, itu kan kata diantara sebagaian semacam itu nah, jadi numpuk numpuk numpuk akhirnya jadi kita nggak tapi kalau kita punya pakaian berapa tiga misalnya udah kalau tinggal satu lagi sudah harus cuci harus cuci kan kamu gerak gerak gerak berarti kan olahraga dan gerak yang kontinu itu lebih baik daripada gerak yang tidak kontinu setiap dua hari nyuci setiap dua hari nyuci Gerakan olahraga kan nah, baik seminggu sekali nyuci ya kurang baik kurang maksimal itu namanya nah, kalian berapa kali nyucinya seminggu sekali nah, bagus lah bagus Fem. jadi bagus itu kan sudah olahraga itu Fem. mending bagusan kalian daripada Ustaz Ustaz nggak pernah nyuci Ustaz main bola Ustaz main bulu tangkis Ustaz main futsal Ustaz main badminton Jadi ya, olahraga lebih banyak Ustaz kepada kalian Dan, makanya badannya wala fahar kan gitu. nah, Baik, jadi seperti itu ya e, jadi lebih baik kita bicara pada di kesini nah, jadi tasbih itu apa itu tasbihnya subhanallah bihamdi subhanallah azim ingat subhanallah bihamdi subhanallah azim langsung astagfirullah jangan subhanallah bihamdi subhanallah azim wa bihamdi enggak subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallah adim astagfirullah nah itu kalau dibaca setiap hari 100 kali setelah melaksanakan sholat dua rakaat sunat al-fajar sebelum melaksanakan sholat subuh tentunya yang bisa melaksanakan itu adalah yang bangun sebelum sebelumnya sebelum subuh itu nah, tapi kalau sudah komat bangun ya tidak bakal kita baca itu nah, oleh karenanya ingat baik jadi kalau kita baca itu insya Allah seumur hidup kita tidak akan menjadi orang yang butuh atau orang yang miskin dia sholat badiatan duhur dan sholat badiatan duhur kemudian sholat badiatan maghrib dan badiatul isya jadi semua jumlahnya 10 rakaat sedangkan yang bukan muakada, yang tidak muakkadah rawatib yang bermuakkadah itu jumlahnya ada 12 itu dua rakaat sebelum duhur berarti dua rakaat sebelum duhur dua rakaat yang muakkadah dan dua rakaat yang gairu muakkadah berarti empat sebelum duhur kemudian setelah duhur dua rakaat yang muakkadah sama dua rakaat gairu muakkadah berarti empat juga setelah salat duhur berarti berapa delapan sebelum salat asar langsung empat berapa Hah? loh kan dua rakaat sebelum duhur berapa dua dua rakaat setelah zuhur nah kalau ditambah sama berapa ada empat empat gitu tapi ya harus saya tambah berapa empat kan kemudian empat rakaat sebelum asar dua rakaat sebelum maghrib dua rakaat sebelum isya nah, jadi dua belas semuanya dua belas itu juga ya. dan hendaknya yang muakada ataupun gak muakada jangan ditinggalkan kita ini boleh ini ya gereja tinggalkan jangan samakan kita dengan orang lain yang di sana itu karena apa inilah yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Taala kalau kita hanya melaksanakan sholat malam saja kita nggak bakalan dicintai oleh Allah Taala tapi kalau kita melaksanakan juga selain yang wajib juga yang sunnah maka itulah yang disayang oleh Allah Taala sesuai dengan firman-Nya dalam hadis kunci yang, yang berbunyi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah dan masih saja seorang hambaku itu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya nah, jadi mendekat, mendekatkan dirinya itu kepada aku dengan apa? dengan sasana nah itulah e, keterangan tentang Gobliar sama Madia kemudian yang lebih juga diperhatikan adalah Gobliar terasal itu jadi tinggalkan Kenapa demikian? Karena hadis itu luar biasa menggiurkan bagi kita semuanya. Kata Nabi Sallam, Allahu imro'an Salla qoblal asri arba'an. Rahimallahu imro'an Salla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang melaksanakan sebelum sholat asar empat rakaat. Ingat, itu adalah doanya siapa? Nabi, doanya Nabi pernah ditolak oleh Allah Ta'ala nah, jadi kalau kamu mau dirahmati Allah Ta'ala jangan lupa laksanakan sholat empat rakaat sebelum sholat asar niatnya apa? kebliat solis kebliat al-asri arba rakaatin nah, boleh empat rakaat langsung satu salam boleh dua rakaat dua rakaat begitu pula kebliat yang duhur itu kan ada empat ada dua rakaat yang muakada sama yang muakada boleh digabung boleh disendirikan-sendirikan nah, jadi seperti itu Allah SWT Kultulinya bagaimana? Ya, dilanggar. Ya. Hah? Ya. Fintahad, Fab, Wasat, sudah udah dibaca Hah? Saya kemana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil sayyidina Muhammad wa wa nadaru ila ila Bukan setelahnya, bukan enggak boleh kita itu melihat kepada seorang wanita yang ajnabiyah kenapa kok perempuan itu yang ajnabiyah itu dikatakan yang bukan muhrim itu dikatakan ajnabiyah karena harusnya perasaan kita seperti itu jadi perempuan itu ada nisa ajnabiyah ada nisa maharim jadi nisa ajnabiyat adalah perempuan-perempuan yang bukan mahram kita itu namanya nisa ajnabiyah yang boleh dikawin perempuan yang boleh dikawin itu adalah nisa ajnabiyah mau cantik mau gak cantik mau hitam mau putih mau pendek mau tinggi sama saja semuanya yang bukan mahram berarti ajnabiyah dengan kata lain yang bukan termasuk 18 18 siapa mereka coba kita hitung ibu anak perempuan nenek anak cucu kemudian saudara perempuan keponakan anak saudara laki-laki keponakan anak saudara perempuan kemudian paman eh, bibi saudara ayah bibi saudara ibu jadi ada tujuh jadi yang pertama adalah ibu anak termasuk ibu nenek termasuk termasuk anak cucu sampai ke bawah itu namanya anak kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan eh. kemudian yang keempat adalah keponakan saudara keponakan perempuan anak saudara laki-laki keponakan perempuan anak saudara perempuan kemudian bibi saudara ayah bibi saudari ibu hanya nah, tujuh tujuh dari nasab ditambah tujuh dari roto tambah sesusuan Paham aja lah tujuh tambah tujuh sama dengan empat belas. nah belas ditambah 4 itu mertua mantu mertua perempuan kita kemudian mantu perempuan kita kalau pada laki-laki kemudian ayah eh, ibu tiri sama anak tiri jadi mertua mantu ayah tiri anak tiri eh, apa ibu tiri sama anak tiri itu kalau kepada kepada laki-laki kalau kepada perempuan sebaliknya ayah anak saudara laki-laki keponakan laki anak saudara laki-laki keponakan laki-laki anak saudara perempuan paman saudara ayah paman saudara ibu tujuh dari nasab tujuh juga dari roh, mertua laki mantu laki ayah tiri anak tiri ayah itu namanya mereka itu adalah laki-laki yang maruf kepada perempuan nah, jadi sebagaimana kita tidak boleh melihat kepada perempuan yang ajnabiyah maka begitu pula perempuan tidak boleh melihat kepada laki-laki yang ajna ajnabi sama hukumnya jadi bukan oh ini kan perintah untuk laki-laki bukan perempuan berarti perempuan boleh, boleh dong gitu enggak nah, jadi disamaratakan di sini cuma ada hal-hal tertentu tertentu yang berbeda hukumnya antara laki dan perempuan Karena di sini wa yuzu nadaru ilal ajnabiyati fil wajhi faqat jadi boleh kita itu melihat kepada perempuan yang ajnabiyah ingat kan dinamakan ajnabiyah kenapa karena harusnya kita merasa dengan perempuan itu dalam keadaan asing siapa dia gitu dan eh, apa kita dengar kata orang kita nggak kenal sama dia nah, gitu nah, jadi supaya seperti itu jadi kenapa dikatakan dunia itu dunia karena memang rendah oleh karena kata Nabi Sallam. la cuma man la aqlalahu yang mengumpulkan dunia itu adalah orang yang punya pikiran yang gak punya akal kata Nabi SAW sudah tahu dunia namanya dunia tapi kok dicari nah, jadi silahkan kita cari dunia gak apa-apa tapi jangan sampai kita mencintainya kalau kita harus mencintai kita mencintai istri mencintai suami mencintai orang tua mencintai guru kalau dunia tidak cinta sama setan tidak cinta kepada maksiat tidak gitu. jadi cukup yang kita cinta tiga orang tiga golongan saja apa? cinta orang tua cinta guru dan cinta suami kalau kepada sesama muslim bukan cinta namanya tapi kita apa namanya ayo Hah? Nah, jadi kita itu menganggap mereka itu adalah saudara bukan mencintainya kalau mencintai hanya kakak adik kita eh, gak boleh kan jadi nggak boleh ada perasaan cinta kecuali kepada tiga ingat ya cinta kepada orang tua karena takdim cinta kepada guru karena takdim cinta kepada suami karena syah syahwat apa syahwat harus lampiaskan tapi kepada suami Eh, selain mereka itu namanya ajnabi ya bagi laki-laki dan ajnabi bagi perempu, perempuan boleh dilihat wajah di dalam beberapa hal kapan ketika menyaksikan suatu penyaksian siapa saksinya ini saksinya dilihat perempuannya wajahnya nggak apa-apa nah, terus wal muamalah kita jual beli boleh tampak wajahnya itu boleh karena supaya jelas siapa karena kita takutnya ini perempuan apa laki kan kita nggak tahu kalau pakai cadar pakai juga pakai cadar gimana eh, oleh karena itu maka boleh kita melihat sebatas sebatas hajat saja eh, bukan eh, selebih daripada batas yang diperlukan selebihnya haram nah jadi melihat itu memandang itu jangan pun kepada wajah perempuan yang ajnabiyah lihat apa saja kalau syahwat haram hukumnya misalnya apa kamu lihat tembok syahwat haram eh, jadi ya nah, jadi kalau kita itu lihat syahwat nggak syahwat bedanya apa sih gampang bedakannya ini loh kalau kita ngelihat wajah seseorang sama lihat tembok sama rasanya sama nah berarti itu nggak syahwat kalau kayaknya asik deh kalau melihat dia hidungnya mancung matanya bulunya lentik dan sebagainya misalnya ah, berarti itu syahwat ngerti nggak nah, jadi yang semacam itu saja nggak boleh udah gitu loh haram hukumnya eh, kejam ya Agamanya? ini ya, enggak bukan kejam justru agama ini menjaga supaya tidak sampai tercabitkan yang namanya kehormatan itu bukan seperti orang sekarang ini nggak ada nggak ada harganya itu sekarang banyak perempuan-perempuan di sana jadi perempuan yang di luar sana itu seakan tidak ada harganya justru ke sekarang itu kalau kita lihat laki-laki itu lebih malu daripada perempuan nah, jadi kalau bisa mungkin diperbolehkan laki-laki yang pakai cadar perempuan yang pakai cadar habis laki-laki yang malu perempuan yang, malu, yang, yang berani gitu jadi sekarang ini pokoknya orang punya orang ganteng itu pasti digoda dan gak yang menunggu perempuan yang digoda tapi kita yang digoda jangan pun laki-laki biasa orang ustaz aja digoda ustaz aja cerita kepada kalian nah kenapa karena ustaz pakai mobil mobil ustaz mobil serena eh, jadi lihat serenanya aja udah jatuh cinta belum lihat orangnya gitu loh pada suatu waktu saya pergi ke Tretes saya ke Tretes akhirnya ada anak abigi abigi abigi itu tiga orang rem kelihatan mobilnya itu bagus sekali gitu. hanya stop stop saya stop ya saya berhenti masa nggak mau terus sih saya berhenti saya buka saya, saya buka Itu saya buka hanya mereka mengatakan eh salah alamat katanya <laughs> habis gimana kamu bilang salam kalau saya pakai imam kayak begini jadi saya bukan yang nyetir nah, jadi ada ada apa, ada yang yang nyetir ke Ustaz jadi Ustaz sebelah sini dia kan sebelah kiri ya kan nah, Ustaz buka langsung katanya saya lihat ada apa ya langsung dia eh salah alamat <laughs> nah, nah itulah sekarang itulah hebatnya perempuan-perempuan sekarang nggak ada malunya baik jadi naudzubillah semoga kalian semua tujuh turunan sampai hari kiamat gak ada yang semacam itu Kemudian nah, kemudian wailal amati tasyraiha fi ma adal aurati min dhahiril badan dan boleh kita itu melihat kepada seorang budak perempuan yang akan kita beli selain auratnya daripada dohir badan selain auratnya daripada dari badan auratnya apa itu apa selain surah dan lukbah jadi yang apa e, selain itu itu boleh wa yajuzu nadaru ilal ajnabiyati dan boleh kita itu melihat kepada seorang wanita ajnabiyah wa masiha maka menyentuhnya pun boleh jadi sebetulnya dalam hukum Islam ini adalah yang nggak boleh dilihat nggak boleh sentuh yang nggak boleh dilihat nggak boleh sentuh kalau terpaksa harus ada satirnya atau harus ada e, eh, penghalangnya dari kain dan sebagainya kalau terpaksa juga ya udah nggak apa-apa tapi sebatasnya gitu ingat ya yang nggak boleh dilihat nggak boleh sentuh yang boleh dilihat boleh disentuh Fem. boleh yang boleh dilihat boleh disentuh artinya apa jadi bukan berarti semuanya itu semacam itu hukumnya tidak gitu Fem. Eh, seperti Ustaz ngajar boleh lihat wajah kalian boleh sentuh enggak ya, bukan seperti itu jadi artinya yang boleh dilihat oleh sesama jenisnya. Misalnya kalian ingin memijat uh, siapa saudara kalian, ya. uh, maka boleh dipijat itu kakinya karena kakinya boleh dilihat kan boleh dilihat eh, boleh apa dipijat uh, apa namanya punggungnya karena boleh dilihat kan dadanya boleh dilihat kan tapi ngapain pijat dada nggak usah dilihat dada ah, tapi yang nggak boleh lihat nggak boleh seperti paha nggak boleh ya, jadi nggak boleh lihat nggak boleh sentuh ah, kecuali makanya Alhamdulillah kita minta pada Allah Ta'ala dengan kemuliaan majlis ini semoga kita tidak kena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan membuka aurat Alhamdulillah ya, kalau sampai orang itu kena kanker rahim bahkan kanker kemaluan ah, itu harus dilihat mau gimana lagi iya kalau ada punya perempuan ada banyak laki-laki nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita minta Allah Ta'ala semoga kita tidak tersentuh dengan penyakit yang semacam itu kita lihat bagaimana sahabat Nabi yang solihah seorang wanita yang dia itu kulitnya hitam kemudian dia itu suka kejang-kejang kena ayam gitu Baik. Jadi kalau kejang-kejang itu di jalan, di jalan jadi gitu umat. Sehingga dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kali Rasulullah, berkuli. Doakan aku. Aku ini adalah seorang yang terkena bencana berupa penyakit ayam. Jadi suka kumat-kumatan. Akhirnya kata Nabi SAW, Isbir walakil jannah. Sabarlah dan kamu akan mendapatkan surga. Akhirnya apa? Kali Rasulullah, anak asbir walakin ud'ullah Allah yang kasif Allah tangkasif aurati Ya Rasulullah, aku akan sabar supaya aku dapat surga, tapi aku mintakan ya Allah eh, kepada Allah Taala supaya ketika aku kejam, ketika aku kumat, maka tidak tersingkap auratku. Coba, sahabat Nabi. Eh, walaupun dalam keadaan sakit pun dia minta supaya diminta kepada Allah Taala supaya Subhanallah setiap kali kumat, setiap kali dapat ayatnya itu, itu auratnya tidak tersingkap, dijaga oleh malaikat. Padahal kan yang namanya ayam kan bergerak bergerak, tapi semalam tidak tersingkap karena doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, nah itu dan di hadis ini bisa kita ambil kesimpulan nah, kita itu diperintahkan untuk selalu meminta doa Baik, seperti Ustaz doakan ya para murid-muridnya Ustaz Baik, eh, karena kalian kan Ustaz anggap anak anak itu harus setiap ada suatu sahabat yang mau berangkat melaksanakan umroh diperintahkan nanti ke sana setelah sampai di Mekah jangan lupa doakan saya Nabi SAW minta nah kita seperti itu ketemu sama orang yang kelihatannya soleh kita doanya tapi indahnya kita itu beranggapan setiap orang itu saleh jangan hanya yang kayaknya orang saleh kita anggap orang saleh tapi kadang-kadang gini kita ini punya orang tua kita punya guru tapi kita itu cari orang-orang cari dukun lah cari orang orang yang katanya wali lah gitu padahal kalau kita minta doa kepada ibu lebih abdul daripada doanya satu wali kita minta doa kepada guru lebih abdul daripada doanya satu wali kenapa guru itu adalah orang tua kan? nah, jadi biasakan kita itu untuk meminta doa seperti ini ada pula sahabat nabi yang dinyatakan oleh Nabi ketika dia minta doa supaya disembuhkan penyakitnya tapi dia memilih untuk memilih keduanya <laughs> siapa dia saat bin Abi Waqqas saat bin Abi Waqqas ini adalah ahli pemanah tapi subhanallah panah itu memakan tuannya jadi dia lagi memanah lagi memanah lagi memanah begitu akhirnya matanya kena panah <laughs> sehingga musuhnya itu masuk ke matanya ditarik tarik matanya keluar matanya keluar sampai ke sini eh. akhirnya dia datang kepada Nabi Sallam sakit nggak coba bayangkan kalau semua orang sakit mata kalau lagi sujud kayak mau copot kan ini bukan kayaknya mau copot tapi copot beneran jadi gimana sakitnya kira-kira gitu tak terkirakan kan datang kepada Nabi SAW dari Rasulullah tuli ini mata aku disipir Ayo kata Nabi SAW biar esbir walaupun jannah Baik, sabar kamu dalam surga atau aku minta kepada Allah Ta'ala akhirnya kata Jasilina saat ini kali Rasulullah aku ini adalah seorang pria yang suka kawin kalau semua orang mataku itu eh, cacat sebelah atau buta sebelah mana ada yang mau sama aku Baik, nggak ada mau perempuan itu mau sama orang yang pijat matanya katanya hanya karena dirasa ketawa dan salah satu nabi ketawa coba lihat dalam keadaan semacam ini pun sahabat nabi itu masih bisa bercanda gurau masih bisa menertawakan Nabi Muhammad SAW akhirnya apa? oleh Nabi SAW didoakan dipegang, matanya dimasukkan ke tempatnya, diludahi oleh Nabi SAW kembali seperti asal, bahkan lebih baik daripada asalnya. Eh, dan didoakan untuk masuk surga gitu. <laughs> Jadi berkat tangannya Nabi Muhammad SAW Alaihi SAW jadi semoga kita mendapatkan usaha makanan Nabi Muhammad SAW semuanya di antara kita karena kita ini adalah orang yang paling disayang kata Nabi SAW Nabi Malik Muhammad Absi Laisa hunaka ahadun yasurru qalban Nabi SAW bin nasyiril alim wa muta'allimi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lebih menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad melebihi daripada orang yang mengajar dan orang yang belajar ilmu itu paling orang-orang yang paling cinta oleh Nabi Muhammad SAW Dan jadi kalian adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW jadi semoga kita mendapatkan sentuhan tersebut ya di dunia sebelum jaga jangan kamu katakan oh nggak mungkin siapa bilang nggak mungkin semuanya mungkin banyak orang yang sudah mengalaminya yang semacam itu jadi jangan bilang nggak mungkin itu yang bilang nggak mungkin itu setan kita, gitu. kita harus yakin bahwa Nabi SAW itu ada Nabi itu hanya berpindah alam tapi Nabi SAW itu ada bersama kita buktinya kalau kita membaca tasyahud selalu kita katakan Assalamualaikum alaika bukan alaihi alaika berarti kah hidup ya di sini ada di depan kita nah, jadi kalau semua matahari itu sinarnya menyeluruh seluruh dunia itu sinar daripada matahari yang diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW bagaimana dengan nur itu sendiri dengan Nur, Nur Muhammad semua alam semesta ini kita surga neraka bumi langit segala macam planet yang ada di muka bumi maupun di atas langit sana semuanya diciptakan daripada Nur Nabi kita Muhammad SAW nah, nah, jadi kalau kalau matahari saja bisa kenapa Nabi nggak bisa Nah, <laughs> oleh karenanya eh, mereka itu yang tidak mau maulitan itu sangat aneh kita memuji Nabi nggak boleh terus kita memuji siapa sementara kita memuji Nabi nggak boleh mereka sendiri memuji presiden sebisa-bisanya memuji presiden memuji pejabat bisa saja tapi kalau memuji Nabi nggak boleh katanya eh, jadi artinya apa memang benar ada hadisnya kata Truni, jangan engkau agungkan aku sebagaimana engkau sebagaimana orang Nasr itu mengagungkan nabinya Artinya apa? Orang Nasoro itu mengatakan Nabi Isa itu sebagai siapa? Kita mengatakan Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Tidak. Baik, kita tidak mengatakan dia sebagai Tuhan, tapi kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Baik, Basharun, lakal Bashar, tapi manusia, tapi bukan seperti manusia banyak. Nah, jadi jangan sampai katakan, oh gak mungkin, siapa bilang gak mungkin? Mungkin. Nah, jadi banyak ceritanya itu banyak di ya. antara ceritanya yang paling masyur adalah ceritanya Imam Bu Busiri karena itulah orang yang punya mulut gitu jadi orang kalau pengen teka-teki ini yang punya mulut yang menang karena dia punya mulut gitu nah, Imam Bu Busiri Imam Rahman Al Busiri ini dulunya dia suka memuji para raja-raja setelah memuji mereka semuanya dia dapat uang gitu sampai akhirnya dia stroke stroke separuh nggak bisa bergerak eh, akhirnya dia janji aku akan habiskan waktu untuk memuji Nabi Muhammad SAW subhanallah begitu dia buat dia buat dia buat dari mudoria dari muda dan sebagainya subhanallah dia bermimpi Nabi Muhammad SAW dan kemudian Nabi dia selalu doakan aku udah pada semacam ini aku nggak bisa bergerak akhirnya ridanya Nabi Hasan ditaruh di atas pundaknya begitu taruh pundaknya dari Allah semoga Allah menyembuhkan bangun dari tidurnya langsung sembuh nggak mungkin mungkin saya eh, nah, jadi kalau yang semacam itu mungkin kalau mereka mengatakan oh gak ada karomah ya karena mereka nggak pernah ngalaminya sian deh kalau kita harus jamaah kita mengakuinya kita mengimaninya karena kita itu sering mendapatkannya guru-guru kita orang besar Nabi Zain, Nabi Umar, Syed Muhammad Al-Maliki mereka itu adalah ahlul karomah berapa banyak orang itu tidak baik begitu ketemu sama dia menjadi baik berapa banyak orang itu tidak baik begitu nasihat oleh dia langsung jadi baik itu karomah terbesar nah, jadi bukan karomah menghidupkan yang sudah mati eh, memberikan nyawa kepada sesuatu itu bukan karomah-karomah biasa itu kadang-kadang bukan juga bisa hilang gitu terbang juga bisa ya kan nah, tapi karomah yang terbesar adalah merubah seseorang itu karomah yang terbesar orang yang tidak baik begitu kumpul sama dia berubah jadi baik orang yang tadinya malas melaksanakan sholat malas beribadah akhirnya menjadi semangat beribadah nah, itu adalah orang yang punya karomah itu karomah yang luar biasa kemudian nah, jadi semacam itu Allah SWT kita baca sedikit kita manhajus sawi Al-Qasas fasal yang ketiga Fima warada min kalami salafi wal khalafi fi fadli ilmu ahli Di dalam hal yang menerangkan tentang ucapan-ucapan para salafun soleh Begitu pula para orang-orang yang mutakhir Fi fadli ilmu ahli Di dalam keutamaan ilmu dan orang yang mencari atau yang mempunyai ilmu Ikhlas ketahuilah anna fadlal ilmi la yakhfa ala ahadin bahwasanya keutamaan ilmu itu tidak samar kepada setiap orang. Izil ilmu huwal mukhtassu bil insaniyah karena ilmu itu adalah yang khusus dengan kemanusiaan. Pernahkah kalian mengetahui ada orang yang belajar semacam kita selain manusia? Tidak ada. Jin sama manusia sama selain, selain manusia ya ada Bar, saat mau kemana mau ngajari kambing Hah? ada semacam itu ngajar apa saat ngajar matematika kambing kambingnya belajar matematika nah, itu itu namanya apa jadi kambing bukan manusia jadi kalau ada manusia nggak belajar kambing juga namanya itu walaupun bukan kambing sebenarnya itu namanya makanya kan bagor Muhammad itu namanya ada yang mau jadi kambing ada yang mau jadi sapi Alhamdulillah ini kalian semua manusia Paham? Nah, jadi yang namanya ilmu itu berkaitan dengan manusia Paham? Gak ada yang namanya binatang itu belajar Mana anu kino kino Oh lagi belajar sama ini misalnya Baru apa Kucing besar yang namanya kino itu Sama susi yang di situ gitu apa? Hah? Nusi ya ya sama siapa lah namanya eh, eh, lagi baca kitabnya setiap baca kitab nikah Wah, <laughs> akhir zaman ini hebat Pem, eh, kitabnya bukan dibaca oleh yang punya oleh yang kucingnya dibaca masya Allah padahal nggak baca lagi tidurin <laughs> tidak ada yang namanya kucing itu belajar nggak ada ya nggak di sini nggak di mana semuanya nggak ada binatang untuk belajar oleh karenanya ilmu itu khusus bagi manusia nggak ada belajar ilmu kecuali manusia Baik. nggak ada yang menyerap ilmu kecuali manusia tidak ada yang mengajarkan ilmu kecuali manusia karena jamil kisar karena semua kebaikan semua macam keutamaan semua macam hal yang diinginkan orang atau ditakutkan orang semuanya yashtarik fihi al insan wa ghairuhu ikut serta di dalamnya di dalam sifat itu kalau seumpama seorang manusia dikatakan berani beranian mana sama seekor harimau ayo manusia sama harimau beranian mana nah, ternyata harimau juga berani baik oh, orang itu hebat kenapa makannya banyak misalnya banyak mana sama makannya kerbau banyak mana sama makannya unta nah banyak mana sama makannya sapi apa yang masalah? satu karung habis satu karung habis gajah itu makannya itu kan banyak ayo misalnya tinggian mana manusia sama jerapah jerapah nah tinggi jerapah kan ada orang paling gemuk FMD itu masuk Guinness Book berapa beratnya 470 kilo 470 kilo berat kan luar biasa sampai masuk Guinness Book nah, kenapa gajah gak dimasukin Guinness Book gajah itu beratnya satu ton lebih nah, jadi apapun sifat yang ada manusia maka binatang juga punya kamu bisa melihat nggak ketahuilah bahwasanya kino sehingga Ustaz juga bisa melihat iya. kamu bisa berkicau kan nah, <laughs> burungnya Ustaz itu bisa berkicau bahkan bisa berkicau dengan ucapan manusia itu burungnya Ustaz bisa bilang cewek cewek gitu. <laughs> Nah. Eh, terus kamu bisa makan semua binatang bisa makan kamu bisa buang air oh paling bisa itu semua binatang juga seperti itu sama kan Ada yang sama semua sama kamu kawin ya kan nanti ya kamu kawin kan binatang kawin enggak kawin tapi nggak pakai akad gitu loh nah, jadi ternyata semuanya seperti itu kita tidur kan binatang tidur enggak tidur apa yang yang beda apa <laughs> Ya, ada yang beda dari cuma mereka punya nggak punya akal kita punya akal mereka nggak belajar kita bela belajar nah, itu bedanya katanya kasajaah seperti keberanian ada yang lebih berani makan nah, kalau yang namanya keberanian harimau lebih berani Walau kuwa kekuatan kuatan mana manusia seperti tison misalnya itu bisa memukul dengan dengan apa dengan uh, suatu beban uh, eh, 500 kilo itu dipukul dia goyang bisa 500 kilo dan nah, kalau kita mukul 500 kilo yang bergoyang bukan itunya yang bergoyang tapi kepala kita yang bergoyang dan otak kita sakit goyang-goyang nah, nah ini gajah itu gajah bisa bergoyang mengangkat sesuatu yang beratnya itu satu ton setengah gajah kuatan mana mana gajah wasyabako kita merasa kasihan ibu-ibu itu kan merasa kasihan pada anaknya ya kan nah, tapi yang namanya binatang juga merasa kasih, merasa mengasihi kepada anak-anaknya kan kita lihat tuh berapa berapa banyak kita melihat kucing itu menyusui anak-anaknya berapa banyak burung-burung itu memberi makan dia cari makan kasih makan dia bukan untuk dirinya tapi kasih kepada anaknya nah, jadi sama eh, kalau kita itu mau berbicara masalah cinta yang namanya cinta itu kan tidak ada yang sebanding dengan burung merpati eh, nah, burung itu adalah burung yang paling setia hewan yang paling setia jadi kalau dia sudah dengan satu pasangan maka seumur hidupnya satu pasangan ya gitu. nah, itu merpati tidak pernah ganggu orang ya kan selalu menebar pesona menebar keamanan menyenangkan orang ya kan pernah kamu kejatuhan kotorannya merpati enggak kan nah, nggak pernah jadi baik dia gitu. nah oleh karena itu ah, eh, jadi ternyata burung itu burung merpati itu lebih daripada manusia dari segi hal cinta wabil ilmi adharallahu fadla Adam alaihissalam alal malaika maka dengan ilmu Allah Ta'ala menampakkan keutamaan Nabi Adam kepada makhluk yang lainnya bahkan ilmu yang dijadikan sebuah patokan mulianya Nabi Adam kepada makhluk yang lainnya bukan ilmu nahu bukan ilmu tafsir bukan ilmu hadis tapi ilmu asma bayangkan eh, apa ilmu asma ilmu nama jadi mereka itu nggak tahu namanya ini binatang ini binatang itu nggak nggak tahu yang namanya matahari itu namanya Samsun yang namanya bulan itu namanya Gomarun nggak tahu dikasih tahu sama abang ini, namanya kursi ini saburatun ini tobashir itu dikasih tahu itu toh akhirnya mereka tuh merasa aku ya hebat ya ada yang bisa tahu semuanya gitu nah, padahal cuma segitu nah, apalagi malaikat tahu dengan kalian yang sudah tahu nahu tahu tafsir dan sebagainya ini memuliakan, menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat mulia. Yang mempunyai ilmu lebih mulia lagi. Nah, jadi yang punya ilmu asma saja mulia. Sampai dimuliakan, sampai diperintahkan kan malaikat untuk melaksanakan apa? Sujud, tapi sujudnya di sini bukan sujud seperti kita sujud, tapi sujud di sini adalah menundukkan kepala kita. Tapi walaupun menundukkan kepala, tapi iblis tidak mau dia melaksanakannya karena pada hatinya ada sifat sombong oleh hilangkan sifat sombong ingat kata Nabi SAW jadi setiap orang yang sombong nantinya di padang masyar akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kecil seperti semut diinjak-injak orang ada yang mau diinjak-injak orang? Nah, jangan sombong ya Wa'amarahum bisujudilahu dan diperintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam idan dan juga wal wasilah lil usul ila sa'adatil abadiyah in waqa'al amal bi muqtadahu dan juga kenapa ilmu itu mulia paling mulianya sesuatu karena orang yang punya ilmu pasti orang yang mempunyainya itu bahagia di dunia sampai di akhirat nanti kalau diamalkan orang punya ilmu pasti bahagia di dunia sampai di akhirat pasti bahagia oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kalau seumpama kata para imam, kata Imam Ghazali di antaranya beliau mengatakan, kalau seumpama tidak ada keutamaan ilmu, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, kecuali satu hadis saja yang diriwayatkan dari Nabi SAW di mana Nabi SAW telah bersabda, yulhamu su'ada wa yulhamuhul ashqiya yang namanya ilmu agama ini tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang sudah dicatatnya sebagai orang yang bahagia di dunia bahagia di akhirat juga bahagia yang tidak akan diharapkan kecuali kepada orang-orang yang memang dinyatakan di dunia celaka dan di akhirat juga celaka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga terima yang kita dapatkan sekarang ini berkesinambungan terus sampai akhir hayat nanti. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, untuk semua keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah. hadiniyah walikun niyadun salihah, walaman rasul al-Fatihah. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا